Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan akhirat yang pertama kali. Faman naja minhu, fama ba'dahu aisar minhu. Siapa yang selamat di kuburnya, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan ya akhir bahwa ternyata kehidupan setelah kuburan itu bukan peristirahatan selama-lamanya. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang. Jadi ke tempat peristirahatannya yang terakhir katanya. Padahal itu bukan tempat istirahat terakhir, tapi itu adalah awal daripada kehidupan akhirat. Karena tujuan hidup kita adalah kematian. Dan setelah kematian kita hanya bisa mengandalkan amalan kita. Berarti kita sebagai seorang manusia wajib berpikir apa yang kita hendak bawa menuju kematian tersebut. Tiada lain adalah amalan saleh. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu sa'iru amali illa min Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali dari tiga kata Rasulullah. Apa itu yang pertama? Ilmu yuntafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan dia. Dan yang ketiga yaitu sodakotun jariah, sedekah jariah. Itu semua adalah hasil daripada perbuatan kita di akhir Islam. Azzaqallah. Maka dari itulah kita sebagai seorang hamba yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memperbanyak pahala dan pahala. Allah Ta'ala memerintahkan kita di dalam ayat-ayatnya agar kita ini berlomba-lomba. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Allah juga berfirman, Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah, hendaklah orang-orang yang berlomba itu berlomba-lomba. Perlombaan kaum mukminin ini bukan dalam masalah harta. Kaum mukminin tidak berlomba untuk memperbanyak harta, tapi kaum mukminin berlomba memperbanyak pahala. Akhul Islam azakumullah. Karena harta ia akan hilang. Harta itu ya akan Islam tidak akan pernah kekal, tapi ia panas. Sedangkan pahala itu yang akan kita bawa menuju kuburan kita. Maka ikhwatul Islam dalam kesempatan subuh hari ini saya mengajak untuk sama-sama merenungi firman Allah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Bagaimana kita berlomba-lomba? Kalau kita balap lomba lari, maka dalam lomba lari tentu yang kita andalkan adalah tenaga. Siapa yang paling kuat tenaganya, yang paling cepat larinya, dia yang dapat sebagai juara. Kalau kita berlomba di dalam masak memasak, tentu yang paling apa namanya ya hebat adalah yang paling bagus masakannya, yang paling enak dan yang lainnya. Tapi kalau kita berlomba dalam amalan saleh, apa yang harus kita pahami dan perhatikan dalam masalah perlombaan kita dalam amalan soleh kita? Akhi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang beramal tapi tidak disertai dengan ilmu, itu akan mendapatkan pahala yang sedikit dibandingkan dengan orang yang beramal tapi disertai dengan ilmu. Seperti halnya seorang yang bekerja keras. Dia tukang kuli bangunan. Mungkin tenaga yang dia keluarkan banyak. Dia harus mengaduk pasir dengan semen. Dia harus mengangkat batu. Dia harus mengangkat batako ataupun batu bata. Capek ia bekerja, namun ternyata diberikan gaji mungkin sehari hanya 100 ribu atau lebih. Tapi seorang kontraktor hanya sebatas melihat saja. Kontraktor ini hanya sebatas mengawasi saja, memerintah, melarang. Tapi ternyata penghasilannya jauh lebih besar daripada kuli bangunan. Padahal usaha atau tenaga yang dikeluarkan jauh berbeda. Demikian pula kita di dalam beramal saleh kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang yang beramal hanya sebatas mengandalkan tenaga. Yang penting saya beramal, yang penting saya sedekah, yang penting saya sholat. Mungkin dia tidak akan mendapatkan pahala dengan orang yang beramal, tapi dengan keilmuan dia. Oleh karena itulah ya akhi, ketika Allah mengatakan fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kita andalkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas dari ibadah bukan kuantitas. Allah Ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu. Alladhi khalaqal mawta wal hayata. Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala agar Allah menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya. Tapi Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Oleh karena itulah ya akhi kata para ulama memperbaiki amal lebih utama daripada memperbanyak amal. Dan di antara kata ala Imam di Muqayyim dalam kitab ibadatul Lahaban, di antara mi'alamati sihatil qalbi di antara tanda hati seorang itu masih sehat, dia lebih memperhatikan lurusnya amal dibandingkan dengan amalan itu sendiri. Itu yang harus kita pikirkan bersama ya, akhi. Kita dalam kehidupan dunia selalu pasti ingin meraih dari dunia yang terbaik. Kita ingin punya mobil yang paling bagus. Kita ingin memiliki rumah yang bagus. Kita ingin memiliki dari kehidupan dunia sesuatu, segala sesuatu yang mungkin kalau kita diberikan pilihan, kita akan ambil yang paling bagus. Maka dalam amalan saleh pun kita harus demikian ya. Jangan hanya sebatas yang kita pikirkan yang penting beramal saleh tidak. Tapi yang kita pikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan pahala sempurna dari sholat saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan pahala yang paling utama daripada ibadah saya? Itu yang kita inginkan ya Pak Islam azakumullah. Lalu bagi apa yang perlu kita perhatikan ya akhi azakumullah? Ya, di dalam masalah perlombaan kita di dalam beramal saleh. Yang pertama, penting kita untuk memperhatikan syarat-syarat diterimanya amal. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, maka jangan hendaklah ia beramal saleh dan jangan ia mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kata Al Imam Ibnu Katsir Hadil ayat dalatun ala syartai qabulil amal. Ayat ini menunjukkan dua syarat diterimanya amal. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'atu Rasulillah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, suatu amal semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Semakin kurang ikhlas, semakin kurang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan itu ya akhi azakumullah, berapa banyak amalan yang kecil dijadikan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad, Abu Dawud Tirmidzi dan yang lainnya. Ida anfaqa rajul bi agli tamratin min kasbin thayyibin apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dan usaha yang halal taqabbalallahu biyaminih maka Allah akan terima dengan tangan kanannya Lalu Allah mengembang biakan, mengembang biakan hatta tasira mithlal jabal. Sehingga menjadi sebesar gunungnya. Sebutir kurma yang kita infakkan karena keikhlasan dari usaha yang halal ternyata Allah terima kemudian Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung mungkin kalau dalam dunia bisnis ini untung banget pak untung nggak pak modalnya cuma 10 ribu untungnya 1 miliar mungkin nggak itu kalau dunia pendidikan nggak mungkin tapi kalau pahala bisa infak cuma sebutir kurma tapi diberikan pahala sebesar gunung yang menentukan apa Allah tidak melihat kurmanya Allah tidak melihat kecilnya kurma tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati dalam hati dan dada-dada kita. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum." Jika Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, ada keimanan dan kebaikan, maka Allah akan berikan kepada kamu yang lebih baik dari apa yang diambil dari kamu dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Kenapa infaknya sahabat tidak bisa kita kalahkan? Rasulullah SAW sabda la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadim wala nasiba Jangan kalian mencaci maki para sahabatku demi zat yang diriku berada di tangannya Kalaulah salah seorang dari kalian, kata Rasulullah, berinfak dengan emas sebesar gunung, maka itu tidak akan sampai infaknya sahabat satu genggam emas atau setengah genggam. Antum bisa melihat bagaimana perbandingan antara segunung emas dengan satu genggam emas. Tapi Allah tidak melihat masalah kuantitas, Pak. Tapi Allah melihat apa yang ada di hati kita. Infaknya sahabat hanya satu mut, sementara kita infaknya satu gunung, ternyata tidak bisa mengalahkan infak mereka. Karena keikhlasan kita dengan mereka jauh sekali. Karena ketakwaan mereka, keimanan mereka yang ada di hati-hati mereka luar biasa. Akhwat Islam azakumullah. Betapa indahnya keikhlasan dan betapa sulitnya keikhlasan. Seringkali kita dalam beribadah mengharapkan selain keikhlasan. Mengharapkan pujian manusia, mengharapkan kehidupan dunia. Ada orang sholat duha, rupanya motivasinya dia, niatnya dia ketika sholat duha bukan hanya sebatas mengharapkan ridho Allah, tapi ada di balik itu motivasi dia supaya rezekinya dilancarkan. Ada orang sholat tahajud, rupanya niat dia untuk sholat tahajud bukan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya supaya diberikan rezeki yang lebih banyak. Wallahi akhi, kalau seperti itu jadinya kita belum 100% mengharapkan ridho Allah. Kita masih mengharapkan dibalik itu semuanya. Sementara Allah Ta'ala Rabbuna Jalla Ala berfirman dalam surat Hud ayat 15 16 apa? Mengkana mengkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya maka kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak mendapatkan dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka dan batal apa yang mereka usahakan, sia-sia apa yang mereka lakukan. Kenapa? Rupanya dalam beramal kita mengharapkan dunia. Bahwa kita tidak boleh minta dunia. Minta dunia silakan. Tapi bedakan antara doa dengan niat niat. niat ibadah, motivasi kita mau ibadah, jangan dicampuri dengan keinginan dunia. Karena dunia di mata Allah itu hina. Saya yakin kalau bapak-bapak saya tanya, menurut bapak dunia itu di mata Allah mulia apa hina? Saya yakin semua akan berkata, dunia di mata Allah hina. Apalagi Rasulullah telah mengabarkan ketika Rasulullah memegang bangkai anak kambing Kata Rasulullah dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini. Sedangkan amalan soleh itu mulia di mata Allah. Sholat, zakat, haji, zikir, mulia di mata Allah. Mungkinkah ya akhi dan pantaskah kita mengharapkan dari sesuatu yang mulia ternyata sesuatu yang hina-hina? Allah tidak ridho hambanya beramal yang mulia ternyata yang ia harapkan sesuatu yang hina-hina. Allah menginginkan yang mulia berupa surga. Makanya Allah mengatakan dalam surat Hud tadi, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka nanti pada hari kiamat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Karena Allah tidak ridho amalan saleh ditukar dengan dunia. Allah ingin kita beramal soleh mengharapkan wajahnya semata. Makanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Apa kata orang ini kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza. Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang berperang? Yaltamisul ajr wa yaltamisul dzikr. Dia mengharapkan dua, yang pertama dia mengharapkan pahala, yang kedua dia mengharapkan ya, sebutan manusia. Malah apa yang dia dapatkan hai Rasulullah? Niatnya dua pak, pengen dapat pahala, tapi juga pengen dapat apa? Sebutan manusia. Apa kata Rasulullah? Laisa lahu syai. Dia tidak mendapat apapun juga. Artinya tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Kenapa? karena dia mengharapkan pahala dan mengharapkan sebuatan manusianya itu seimbang. Al-Imam As-Suyuti dan kitab Al-Ashbah wa Nadhair mengatakan apa? Apabila ada orang yang haji, niatnya dua. Niat karena Allah, tapi niat karena dunia. Maka kata beliau dilihat mana yang paling dominan. Kalau niat karena dunianya lebih dominan, maka dia dapat dosa dan tidak dapat pahala. Apabila niat karena Allahnya lebih dominan daripada niat dunianya, maka dia dapat pahala. Tapi kalau ternyata niat dunia dan niat pahalanya seimbang, maka pendapat yang paling kuat kata Imam Asyuyuti, rasa kedua dunia saling berguguran, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, nol. Rugi tidak, Pak? Rugi. Gara-gara apa itu, Pak? niat. Niat kita yang kurang ikhlas. Coba kita introspeksi diri, selama ini kita sholat duha mengharapkan apa? 100% mengharapkan yang ridho Allah atau di sana ada udang di balik batu? Coba kita lihat ketika kita sodakoh, apa yang kita harapkan dari sodakoh kita? Seringkali kita berharap ingin diganti di dunia dengan yang lebih baik ah saya mau infakan di mobil timor saya dalam hati mudah-mudahan diganti Vios rupanya yang kita harapkan dunia padahal yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal Allah berfirman wal akhiratu khairu wa abqa dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal ya seakan-akan terkadang kita ini maaf maaf ya Pak ya kita lebih lebih puas dengan pahala dunia daripada pahala akhirat. Buktikan saja ketika kita diberikan iming-imingan dunia, kita semangat. Tapi ketika diberikan iming-imingan akhirat, kurang semangat. Banyak kaum muslimin seperti itu. Kalau seorang bupati misalnya berkata kepada rakyatnya, siapa yang tidak pernah ketinggalan sholat subuh, saya kasih hadiah Innova. Mungkin semangat orang. Wah, dapat hadiah Innova. Tapi kalau bupati berkata siapa yang sholat subuh maka pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Ya, diam. Siapa yang sholat subuh maka begini pahalanya diam. Subhanallah. Padahal kalau ia ditanya menurut kamu dunia dan akhirat itu lebih baik mana? Ya akhirat tapi ternyata dalam aplikasinya dia lebih mengharapkan yang kasat mata kehidupan dunia. Berarti itu tanda Pak keimanan kita kepada kehidupan akhirat kurang. Ya. Ikhwatul iman a'azakumullah. Maka ini ya, keikhlasan penting sekali. Siapa yang ingin mendapatkan pahala sempurna, perhatikanlah keikhlasan kita. Siapa yang keikhlasannya sempurna maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Dan siapa yang kurang keikhlasannya maka ia mendapatkan kadar pahala sesuai dengan keikhlasannya ya akal Islam azakumullah. Yang kedua yaitu sesuai dengan sunnah Rasul Salawatullahi alaihi wasallam. Para ulama mengatakan suatu aman semakin sesuai dengan tuntunan Rasul maka semakin besar pahalanya di sisi Allah swt. Kita tidak melihat dari sisi kuantitas tapi kualitas. Dan kita yakin bahwa yang Rasulullah lakukan pasti itu yang paling baik. Iya tidak? Iya Pak. Rasulullah SAW pasti dibimbing oleh Allah kepada yang paling baik. Amalan Rasulullah SAW pasti itu yang paling baik. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, "Ja'a thalathatu raqin ila azwaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada tiga orang datang ke istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasaluna an ibadati Rasulillah. Mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Bagaimana? Fa'akbaruhum. Lalu para, para istri Nabi pun mengabarkan bagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. takal taqalluha. Rupanya tiga orang ini menganggap ibadah Rasulullah itu remeh. Mereka menganggap Rasulullah kok ibadahnya ringan sekali. Faqala ahaduhum, maka salah seorang dari tiga orang ini berkata, "Aina nahnu min Rasulillah?" Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Faqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Kalau kita tidak, kita beda dengan Rasul. Akhirnya yang satu berkata, saya akan sholat semalam suntuk dan tidak akan pernah tidur. Yang satu berkata, saya mau puasa tiap hari dan tak akan berbuka. Yang satu berkata, saya tidak akan menikah, saya khusus ibadah. Tiga orang ini ingin, ingin beribadah, Pak. Rupanya datang apa namanya kabar tiga orang ini sampailah ke telinga Rasulullah Shallallahu maka Rasulullah bersabda kepada tiga orang ini, antumul ladina kultum kada wa kada. Kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka benar ya Rasulullah. Ama wallah, kata Rasulullah demi Allah ketahuilah oleh kalian, ini akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa dari kalian kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir. Tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usallil lail wa arqud, saya pun salat malam dan saya pun tidur malam. Wa atazawwajun nisa, saya pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Lihat Pak, tiga orang ini memperhatikan kuantitas tanpa melihat sesuaikah dengan tuntunan Rasul atau atau tidak. Tiga orang ini ingin beribadah, niatnya baik. Yang satu ingin sholat tahajud semalam suntuk. Sholat tahajud bagus nggak Pak? Yang satu ingin puasa tapi setiap hari. Puasa bagus tidak Pak? Bagus. Tapi yang Rasulullah salahkan tahajudnya apa caranya? Yang Rasulullah salahkan puasanya atau caranya? Caranya. Rasulullah tidak melihat niat-niat mereka yang bagus. Tidak. Tapi masalahnya mereka tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka banyak amal ibadahnya luar biasa, sholat semalam suntuk tetap tidak bisa mengalahkan ibadahnya Rasulullah yang sholat tahajud di sepertiga malam dan tidur di seperempat malam, seperenam malam. Kenapa? Karena itu lebih dicintai oleh Allah. Kita sekali lagi tidak melihat kuantitas, tapi kita melihat kualitas. Dan tentu yang paling berkualitas adalah ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau bertanya sama bapak-bapak sekalian. Ada orang sholat qobliyah subuh panjang Ya. Sementara satu lagi ada sholat qobliyah subuhnya ringkas. Mana yang lebih utama dan lebih besar pahalanya? Ringkas. Hah? Oh, yang panjang lebih banyak bacaannya loh. Iya, lebih banyak bacaannya kan kalau panjang lebih banyak bacaannya gimana ya? Kita katakan tapi yang yang sesuai dengan tuntunan Rasul yang ringkas. Kata Aisyah Rasulullah kalau sholat qabliyah subuh beliau ringkaskan sampai-sampai aku tidak tahu apakah beliau baca Al-Fatihah apa enggak. Kita katakan subhanallah yang ringkas ternyata lebih utama. Iya. Walaupun tetap memelihara tumak ninahnya ya. Daripada yang dipanjangkan. Iya. Karena itu yang lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dari sisi kuantitasnya tampaknya lebih bagus daripada yang lebih panjang. Tapi kita tidak melihat itu. Ikhwatul iman, azakumullah. Ada dua wanita yang satu berkata, saya mau sholat di rumah saja. Yang satu berkata, saya mau sholat di masjid saja berjamaah. Karena Rasulullah mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Lagian juga kalau sholat berjamaah kan setiap langkah baik kita dihitung oleh Allah. Selama di masjid, malaikat mendoakan kita terus, ya Allah ampuni dosanya dan yang lainnya. Banyak keutamaannya. Yang satu berkata enggak, saya sholat di rumah. Menurut Bapak, yang lebih besar pahalanya mana? Di rumah. Yang di rumah. Ya. Dia nggak capek loh, nggak berjalan ke masjid. Kita katakan karena itu yang sesu lebih sesuai dengan tuntunan Rasul. Kata Rasulullah, "Fala tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian cegah para wanita untuk pergi ke masjid tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Masya Allah. Kalau ada orang, kalau orang ber, berilmu, dia tahu ini yang paling utama. Tapi orang yang tidak berilmu yang dia pikirkan bagaimana saya memperbanyak amal. Ikhwatal iman, azakumullah. Maka inilah ya azakumullah, ya. Ketika kita beramal dan berlomba-lomba dalam kebaikan, perhatikan dua syarat diterima amal ini. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba. Itu mutaba'atu rasulullah. sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita maaf Pak, beribadah kepada Allah itu hanya untuk kepuasan jiwa bukan untuk apakah ibadah sesu saya sesuai dengan keriduan Allah atau tidak. Ah, saya nggak puas kalau cuma ringkas sholatnya seperti itu. Saya pengen lebih lama untuk kepuasan jiwa saya. Kita katakan, Afi, kita beribadah bukan sebatas untuk kepuasan jiwa. Yang paling utama adalah sesuai nggak dengan keriduan Allah, lebih dicintai oleh Allah atau tidak. Kita puas atau enggak puas itu masalah yang kedua. Masalah yang paling utama adalah Allah senang tidak? Mana yang paling Allah senangi daripada ibadah tersebut? Ikhwata Islam, a'azakumullah. Kemudian hal yang ketiga, Pak. Hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam masalah perlombaan dalam amal. Perhatikan oleh Bapak waktu-waktu dan tempat-tempat yang amalan tersebut dilipat gandakan waktunya oleh Allah. Karena ketika kata para ulama, suatu amal apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu tidak, Pak? Waktu yang mulia itu ada yang terjadi setiap hari. Ada yang terjadi seminggu sekali. Dan ada yang terjadi setahun sekali. Yang setiap hari kapan? Yang pertama sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu waktu mulia, Pak. Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa al lail thuluthuh. Kata Rasulullah, turun Rob kita Allah turun ke langit dunia ketika telah tersisa sepuluh sepertiga malam terakhir. Fayaqul lalu Allah berfirman man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Wa man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang do berdoa kepadaku, aku ijabah. Waman sa'alani fa'utiyah. Siapa yang minta kepadaku di waktu ini, aku akan berikan permintaannya. Di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Masya Allah, itu waktu yang mulia sekali. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umat untuk bangun di sholat malam tidak di waktu itu. Bapak tahu nggak Pak? Sholat sunnah yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran sholat apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud dalam Al-Quran Allah sebutkan sekitar 8 kali. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat penduduk surga, innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yaja'un wabil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air-mata air yang mengalir. Mereka mengambil pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Dahulu mereka termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Dahulu mereka sedikit tidur di waktu malam. Dan di akhir malam mereka beristighfar. Ternyata sifat orang yang masuk surga itu yang menghidupkan malam. Ketika Allah mensifati ya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman, yang Allah pilih mereka, yang Allah cintai mereka. Allah berfirman apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan orang-orang yang melewati malamnya dengan sujud dan berdiri. Sebutan sholat tahajud dalam Al-Quran indah sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ketika menyebutkan sholat tahajud, Fala ta'lamu nafsum ma lahum min qurrati a'yun. Jiwa tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka daripada qurratu a'yun. Kesejukan pandangan dari salat tahajud itu. Jaza'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Begitu besar. Kenapa? Karena ia bertepatan dengan waktu yang mulia. Kapan lagi mau waktu mulia kok yang setiap hari? Pagi ba'da subuh sampai terbitnya mata matahari. Kata Rasulullah, "La an Allah ma'a qaumin ba'da salatil fajri." Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah solat subuh sampai terbit matahari. Itu lebih aku sukai daripada matahari yang terbit di hari itu kita duduk di majlis taklim apalagi Pak apalagi kalau Bapak datang kemari misalnya niatnya pertama untuk sholat tahajud oh, sholat subuh sudah begitu niatnya Bapak mau taklim mau ngaji sudah begitu Bapak ya duduk sampai matahari terbit berapa banyak pahala yang Bapak dapat Sebutkan dalam Tirmidzi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Man sallal fajra fil jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah. Kuma jalasa fi majlisih, kemudian ia duduk di tempat duduknya, yadkurullah taala, berzikir kepada Allah hatta tatlu asyam. sampai matahari terbit. summa yusalli rakaatain, kemudian ia salat dua rakaat. Maka ia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna haji dan umrohnya. Dalam riwayat Iqbal At-Tabrani Rasulullah bersabda, "Man goda ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan, kana ka ajril hajj taman hajjatuhu." Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia mendapatkan pahala seperti haji. Dapat dua kali. Bayangkan betapa besarnya sudah begitu kita bertepatan dengan waktu pagi yang berkah. Rasulullah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Waktu pagi itu berkah, Pak. Makanya saya sangat sayang sekali dengan orang yang habis subuh tidur. Ada apa kok tidur? Waktu itu waktu berkah. Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya nggak pernah tidur setelah subuh, Pak. Mereka gunakan setelah setelah subuh itu untuk berzikir, berzikir sampai matahari terbit. Kenapa? Karena itu waktu yang utama sekali. Ya. Kapan lagi, Pak? Setelah asar sampai maghrib. Setelah asar sampai maghrib ini pun waktu yang utama. khatib Al-Baghdadi juga meriwayatkan dengan sanad yang hasan Kata Rasulullah wa an wa an wa an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah taala ba'da salatil asri ila ghurubi syamsi. Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah mata setelah salat asar sampai terbit eh terbenamnya matahari. Lebih aku sukai daripada ini dan itu kata Rasulullah. Bapak tahu nggak Pak? Waktu asar itu mulia sekali. Rasulullah sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah wal asri innal insana lafi khusri. Wal asri artinya demi waktu asar. Dan ini disebutkan kepada Ibnu Abbas dan sanadnya sahih. Wal asri demi waktu asar. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Talakatun لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah tidak akan disucikan oleh Allah dan bagi dia adab yang pedih siapa dari tiga orang itu Bapak-bapak sekalian rajulun baya rajulan fi waqtil asri fa'ala fakadiban kata Rasulullah Ada orang yang berjual beli di waktu asar lalu ia bersumpah palsu. Bersumpah dusta di waktu asar beda. Bayangkan sampai-sampai Rasulullah mengatakan orang ini tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah. Bagi dia adab yang pedih, masya Allah. Hanya karena bersumpah palsu di waktu asar. Itu menunjukkan betapa beratnya dosa yang dilakukan di waktu asar. Kalau begitu amalan soleh di waktu asar pun juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sering melalaikan waktu asar. Ya. Yeah. Padahal itu waktu yang sangat mulia. Apalagi Pak, waktu asarnya sholat Jumat. Lebih lagi itu. Ya. Yeah. Ikhwatul Islam azakumullah yang seminggu sekali apa itu hari Jumat hari Jumat tuh hari mulia mulia banget Rasul SAW sabda khairu yaumin tola'at alaih syams yaumul Jumat sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan hari Jumat lebih utama dari hari Arafah berdasarkan hadis ini Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya hari. Dan satu riwayat Sayyidul Ayyam, penghulunya hari itu hari hari Jumat. Kalau begitu hari Jumat itu mulia, mulia sekali Pak. Makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk beribadah di hari Jumat tidak? Ya. Kata Rasulullah man roha ilal Jumat. siapa yang pergi sholat Jumat fi saatil ula, di saat yang pertama, maka nama qarraba badanah seakan-akan ia berkorban dengan unta yang gemuk. Dan siapa yang pergi di waktu yang kedua seakan-akan ia berkorban dengan sapi. Siapa yang pergi di waktu ketiga seakan-akan ia berkorban dengan apa? Kambing. Siapa yang pergi yang keempat seakan-akan ia berkorban dengan ayam. Siapa yang pergi di waktu kelima seakan-akan ia berkorban dengan telur. Ketika khotib naik mimbar, malaikat pun masuk dan mendengarkan zikir dan menutup buku catatannya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Waktu pertama itu jam berapa? Kan Rasulullah mengatakan waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Waktu pertama jam berapa, Pak? Ada yang tahu nggak? Jam 11, enak aja. Enak aja. Dalam satu riwayat, Rasulullah mengatakan inna liyaumil jum'ah ithnata asyrata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 waktu. Kalau kita hitung dari jam 6 sampai jam 6. Ya. Mulai jam 6 sampai jam 6. Taruhlah Jumatan jam 12. Berarti mundur 5 jam. Jam berapa itu? Jam 7. Jam 7 saat pertama, jam 8 saat kedua, jam 9 saat ketiga, jam 10 saat keempat, jam 11 saat kelima. Antum saat keberapa? <laughs> Antum kalau Jumatan jam berapa berapa? Hah? udah mau deket-deket Jumatan, dapat telur bahas setengah telur ya. Sudah gitu kalau kita berangkat setengah 12 masih kosong kan? Wah, dapat saat pertama nih saya. Ada cuma setengah telur. Tidak. Ya. Luar biasa. Makanya Rasulullah SAW kan melarang bikin majelis ilmu di hari Jumat di masjid. Kenapa? Karena sangat dianjurkan di masjid itu untuk banyak beribadah dari awal-awal waktu. Siapa di antara kita yang pernah pergi ke masjid jam tujuh pagi dari masjid? Tapi berbeda hukumnya dengan imam. Kalau imam tidak disyariatkan, yang akan menjadi khotib dan imam itu disyariatkannya masuk masjid itu pas waktunya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya Pak, kita ini banyak melalaikan hari Jumat. Padahal itu hari yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang setahun sekali apa? Banyak apa? Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada berapa bulan? Apa saja? Bulan-bulan haram ada empat bulan. Apa saja? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan haram. Kenapa disebut dengan bulan haram? Apa bedanya dengan tanah haram? Sama tanah suci, bulan suci. Ini empat bulan suci, empat bulan haram. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, seingat saya ayat 36, ya. Inna iddata syuhuri indallahi asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalikad dinul qayyim fala tadhimu fihinna anfusakum Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi itu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan haram itu. Saya mau bertanya sama Bapak. Berbuat zalim di bulan selain bulan haram boleh nggak Pak? Nggak boleh. Tapi kenapa Allah mengatakan jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan haram? Karena bulat perbuatan zalim di bulan haram dilipat gandakan dosanya. Beda. Berarti pahala pun di bulan itu pun dilipat ganda. Makanya disebut bulan haram sama dengan tanah haram. Tanah suci Mekah tanah haram, tanah Madinah tanah haram. Kenapa tanah haram? Karena diharamkan di kita di situ berbuat zalim, berbuat dosa, dan karena perbuatan dosa di sana itu dilipat gandakan besar, sebagaimana pahala pun dilipat gandakan besar. Di Mekah, sholat di Masjidil Haram 100 ribu kali lipat dengan masjid-masjid yang lain. Tapi dosa juga sama. Ya. Hati-hati Pak. Demikian pula bulan haram. Berbuat dosa di bulan haram beda Berbuat dosa di hari Jumat beda dengan hari-hari biasa. Maka dari itulah yang akan Islam, azakumullah. Siapa yang ingin berlomba dalam kebaikan, perhatikanlah waktu-waktu yang mulia. Supaya dia tahu bahwa ini adalah waktu yang sangat mulia. Di antaranya apa waktu yang mulia? Yang paling mulia yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW dalam Rat Muslim ما من أيام al-amal salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamin ashar. Tidak ada satupun hari-hari yang amalan soleh sangat dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan ia lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Bahkan para ulama kebanyakan menafsirkan firman Allah wal fajr walayalin ashar demi fajar dan demi sepuluh malam maksudnya yaitu sepuluh awal bulan Dzulhijjah. Ya. Jangan sia-siakan Bapak sekalian. Bulan Ramadan, bulan mulia juga. Alhamdulillah Pak, bulan waktu-waktu mulia banyak. Maka pergunakan semaksimal mungkin itu untuk beribadah kepada kepada Allah. Tapi aneh ya, justru di waktu mulia datang malasnya sering gede Bapak. Di saat waktu yang mulia datang, rasa malas untuk beramal itu semakin besar. Itu lumrah. Kenapa? Karena memang pahalanya juga besar. Biasanya sih ya, kalau pahalanya besar banget, untuk mengerjakannya pun juga Allah berikan ujian. Ya, berat begitu. Ya, Ikhwatul Islam azakumullah. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa ya? sampai bosan apa gimana Diterusin apa enggak nih Pak untuk pernah jawab? Diterusin? Baik. Kemudian Bapak sekalian, kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi yang perlu diperhatikan dalam perlombaan dalam kebaikan. Perhatikan oleh Bapak amalan-amalan yang itu manfaatnya kepada manusia lebih banyak. Karena semakin bermanfaat kepada orang lain, semakin besar pahalanya. Ada dalilnya? Ada. Hadis yang dikutip Al-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan hadisnya sahih. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ja'a bahwasanya Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Amal yang manusia yang paling dicintai oleh Allah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim au taqdi anhu dainan au takshif anhu kurbatan la an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lah ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjid hadha syahra Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang muslim atau kamu bayarkan hutang dia ketika ia terlihat hutang atau kamu hilangkan salah satu kesusahan dia. Sungguh kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhan dia. Lebih aku sukai daripada aku itikaf di masjidku ini sebulan lamanya. Siapa di antara bapak-bapak yang pernah itikaf di masjid Nabawi sebulan? Enggak ada kan? Enggak ada. Ternyata sebatas kita ngantar teman untuk memenuhi kebutuhan dia, lebih Rasulullah sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan. Ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling bermanfaat untuk orang sampai-sampai memberikan kegembiraan pada hati saudara kita. Kita melihat teman kita lagi sedih, kita hibur dia sampai dia tertawa. Alhamdulillah, kita lihat saudara kita sedang susah, kemudian kita hilangkan kesusahannya. Masya Allah. atas nafas nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid nafas Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Islam, azakumullah. Kita terkadang membantu sesama muslim malas. Padahal membantu seorang muslim itu pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan. Ya. Maka dari itulah coba kita lihat amalan yang paling bermanfaat. Demikian pula yang manfaatnya bisa dirasakan orang banyak seperti ilmu. Imam Syafi'i pernah ditanya, mana yang lebih engkau sukai, hai Imam Syafi'i? sholat malam semalam suntuk atau menulis ilmu walau sesaat. Kata Imam Syafi'i, menulis ilmu lebih aku sukai daripada sholat malam semalam suntuk. Kenapa hai Syafi'i? Karena manfaat ilmu dirasakan oleh orang banyak. Sedangkan sholat tahajud hanya untuk dirimu pribadi. Masya Allah, kepada ya Islam, azakamullah. Maka nah, dari itulah, cobalah kita perhatikan dari amal yang itu memang memberikan manfaat kepada orang lain, masya Allah. Ya. Itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala rupanya. Jadilah kita sebagai seorang muslim yang selalu berpikir bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Makanya kalau ada orang Islam tapi senangnya memanfaatkan orang lain, ini aneh. Itu tidak sesuai dengan kejiwaan Islam, Pak. Islam itu selalu mendidik umatnya untuk apa? Berjiwa besar, berdikari. Islam tidak pernah mendidik umatnya untuk menjadi orang yang peminta-minta, tidak. Yang selalu berharap diberi, tidak. Seorang muslim itu selalu berpikir bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu jiwa seorang mukmin. Makanya kata Rasulullah al-yadul ulya khairu minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Seorang mukmin jangan sampai seperti itu. Si mukmin selalu berpikir, saya nyusahin orang apa enggak ya? Kalau nyusahin saya enggak mau. Saya ingin selalu bagaimana memberikan manfaat buat orang lain. Ini akal Islam azakumullah ya. Kemudian ada lagi yang perlu diperhatikan ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba Pak perhatikan suatu amal semakin berat di hati, semakin besar pahalanya. Semakin berat di hati, semakin besar. Kata para ulama, al-ajru bi qadril masyakoh. Pahala itu sesuai dengan berat atau tidaknya suatu amal. Coba dengarkan hadis ini. Maka Rasulullah dahulu ada seorang laki-laki yang beribadah kepada Allah Siti Nasanah 60 tahun. Bapaknya masuklah pelacur ke tempat ibadahnya, tidak tahan dia berzina enam hari. Setelah 60 tahun beribadah, berzina enam hari. Pokoknya dia sadar, taubat, dia pun pergi. Perjalanan dia kelaparan. Akhirnya dia pun singgahlah di sebuah masjid. Di masjid dia kelaparan duduk. Tiba-tiba datang orang membawa roti dan memberikan roti ke dia. Ketika dia mau makan roti, dia melihat di pojok masjid ada dua orang yang kelaparan. Dipotongnya itu roti, diberikan semua. Sementara dia tidak makan. Lalu Allah berfirman kepada malaikatnya, Hai malaikatku, timbang amalan dia yang 60 tahun dengan 6 hari zina. Ditimbang ternyata lebih berat 6 hari zina. 6 hari zina mengalahkan 60 tahun amalan soleh. Lalu Allah berfirman lagi, timbang enam hari zina dengan sepotong roti. Ditimbang ternyata lebih berat sepotong roti. Allah maafkan dia. Kenapa Pak? Karena dia berinfak di saat dia butuh. Di saat dia lapar. Lalu diberikan roti. Kemudian dia melihat orang lain lebih butuh. Ternyata ia lebih mengutamakan orang lain. Kata para ulama ini kedermawanan tingkat yang paling tinggi. Ini namanya ithar. Hanya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat yang bisa melakukannya. Kita terkadang ber, berinfak ketika kita Berada. banyak duit. Ketika kita susah, Kamu itu minta sama saya, saya juga butuh kok. Ya. Padahal subhanallah di sini mengatakan ketika dia butuh justru dia berinfak. Dia utamakan orang lain. Ternyata sepotong roti itu bisa mengalahkan amanah 60 tahun. Subhanallah. Kenapa Pak? Berat. Maka amalan itu semakin berat, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Coba dengarkan hadis berikut ini juga. Mungkin hadis ini antum pernah mendengarnya. Hadis yang oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Munjamul Kabir. Dirhamun sadaqa mi'at alf dirham. Ada orang berinfak satu dirham mengalahkan orang yang berinfak seratus ribu dirham. Satu dirham mengalahkan berapa? Seratus ribu dirham. Kemudian sahabat bertanya, dari kaya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Bisa. Rajulun hingga malun ketir ada orang hartanya melimpah ruah. Dia ambil 100 ribu diinfakkan. Warajulun ingdau dirhaman. Sementara ada orang hartanya hanya dua dirham. Diambil satu dirham diinfakkan. Coba Pak, kalau Bapak punya tabungan di bank 10 miliar, untuk berinfak 10 juta mudah nggak Pak? Mudah. Uang Bapak masih 9, sekian miliar. Masih banyak di tabungan saya. Kenapa begitu mudah? Karena Bapak melihat uang Bapak banyak. Tapi kalau digantung Bapak cuma 100 ribu. Harta Bapak 100 ribu. Mau infak 50 ribu kira-kira mikir nggak bapak? Mikir 30 kali. Tapi ketika kita lawan kepikiran kita, udahlah saya infakkan aja. Bismillah, luar biasa. Itu ternyata lebih berharga di mata Allah. Allah tidak melihat masa 100 ribu atau 10 juta. Tapi Allah melihat yang ada di hati kita, perjuangan kita ya untuk menaati Allah itu yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa Makanya Bapak ya, saya merasa heran dengan orang berkata begini, ah saya nggak mau sholat saya terpaksa. Saya pernah ketemu sama orang kaya di, di mana di Jakarta. Saking kuayanya itu mobilnya sampai 30 biji. Tidak ada yang nilainya 200 juta, 500 juta. Tidak ada. Di atas 1 M semua. Kata dia, saya ngobrol sama dia. Saat saya terus terang aja sama Ustaz. Saya dalam satu hari sholat hanya dua rakaat saja. Saya tidak sholat lima waktu. Loh, kenapa Pak? Saya nggak mau Ustaz. Kalau saya sholat dalam keadaan saya terpaksa, saya nggak, saya maunya walaupun dua rakaat tapi kualitasnya luar biasa. Daripada saya sholat lima waktu, saya nggak khusyuk, terpaksa hati saya, nggak mau saya. Saya yakin Allah pun juga nggak mau kalau saya terpaksa. Saya bilang Pak, memang itu kita hidup di dunia butuh perjuangan Pak berjuang bagaimana supaya bisa merealisasikan sholat lima waktu. Bapak cari duit berjuang nggak? Diam aja dia. Iya ya. Saya datang ke Jakarta dulu hanya sebatas modal dengkul. Saya banting tulang cari duit sampai saya kaya raya seperti ini. Ya, kalau untuk cari dunia saja Bapak harus berjuang, cari surga juga sama Pak kata saya. Harus berjuang, itulah berjihad melawan hawa hawa nafsu, Pak. Memang harus begitu. Justru semakin berat, semakin besar pahalanya. Jangan kita remehkan. Makanya Rasulullah ketika berkesabda, ya, al-mujahidu, orang yang mujahid, orang yang berjihad itu siapa? Man jahada nafsahu li ta'atillah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata mereka? Karena ini merupakan dasar jihad, yaitu jihad melawan hawa hawa nafsu. Dan itu merupakan jihad yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad ini harus kita lakukan setiap hari. Bagaimana tidak Pak setan ngajak kita kepada kesesatan tidak? Hawa nafsu mengajak kita kepada keburukan tidak? Kita punya dua musuh, Musuh dari dalam hawa nafsu, musuh dari luar seton. Kalau kita tidak melawan, sulit sekali. Kita akan terus terseret dan terseret. Makanya ya akhi semakin berat perjuangan, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rupanya kata-kata saya mengena. Tak lama kemudian dikumandangkan sholat asar, dia langsung sholat. Nah itulah Bapak sekalian hal-hal yang perlu kita perhatikan ya di dalam astabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan jangan tertipu Pak dari amalan yang lebih utama sehingga meninggalkan yang paling utama. Ada orang sibuk dengan yang sunnah tapi melalaikan yang wajib. Aneh. Ada seorang ibu berkata, Ustaz saya ini kesel sama suami saya. Kenapa ibu? Gimana saya nggak kesel Ustaz? Saya mau sholat, mau puasa tiga hari tiap bulan aja nggak boleh sama suami. Katanya itu pas hari libur, kamu jangan puasa. Ya. Orang mau puasa sunnah masa nggak boleh? Saya bilang, ibu, ibu tertipu. Loh kok kenapa tertipu? Iya, menaati suami wajib, puasa sunnah-sunnah. Kata Rasulullah, tidak boleh seorang istri berpuasa dalam keadaan suaminya ada kecuali dengan izin suami. Udah ibu taati suami, menaati suami lebih besar daripada berpuasa sunnah. Kan orang kalau nggak tahu ilmunya kan, wah puasa kan bagus. Kamu suami jangan macam-macam ya. <laughs> ya. Gak paham. Dia tidak sadar kalau menaati suami lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azakumullah. Berapa banyak orang yang melalaikan sesuatu yang paling utama hanya untuk mengajar yang mengejar yang tidak lebih utama ya, itu yang azakumullah. Ini sebuah kesalahan, Pak ada orang masuk masjid. Saya lihat sendiri. Pas komat Allah Allah Akbar asyhadu alla rupanya dia belum qobliyah subuh. Qobliyah subuh dulu. Setelah selesai sholat saya tegur, Pak. Bapak tadi sholat apa? Qobliyah subuh. Saya belum sholat qobliyah subuh. Kata Rasulullah, "Idza uqimatis shalah, fala sholata ilal maktubah." Apabila komat sudah dikumandangkan, tidak ada sholat lain kecuali waktu wajib. Bapak bisa kodok nanti setelah sholat subuh. Ya. Nah inilah Pak fenomena daripada apa? Kurang memperhatikan mana yang paling utama. Kita kalau dihadapkan dua perkara, dua-duanya ibadah, yang kita pilih apa? Yang paling utama, yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Kalau dua-duanya wajib, yang fardu ain lebih baik daripada fardu kifayah. Makanya ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, waktu itu Rasulullah mengatakan, ya bahwa seorang wanita tidak boleh pergi dengan tanpa mahram kata, kata sahabat ini apa hai Rasulullah aku diwajibkan oleh engkau untuk ikut perang ini sementara istriku pergi haji tanpa mahram mana yang harus aku pilih kata Rasulullah kalau begitu kamu hajilah bersama istrimu temani istrimu kenapa karena menghindari menghindarkan istri kita dari dosa lebih utama kalau dia pergi tanpa mahram berdosa maka Rasulullah membatalkan kewajiban jihad dia, kemudian memerintahkan dia untuk apa? Menemani. Banyak suami tidak mau menemani istrinya hanya karena alasan kerja. Kerja, kerja. Kita katakan, "Mas, cuti dululah. Temani istrimu haji." Ya, temani istrimu haji karena itu lebih wajib buat kamu. Banyak orang tidak paham. Kalau dia paham, ini yang paling utama, dia akan gunakan gunakan yang paling utama. Itu dalam beribadah, Pak. Ya. Maka dari itu yang itulah yang akal Islam azakumullah. Ternyata dalam masalah ibadah kita butuh kepada il, ilmu untuk men, men, menilai mana yang paling utama, mana yang tidak utama. Ya. Kalau kita sudah tahu ini amalan utama, coba kita pikirkan bagaimana saya bisa melakukannya yang lebih utama. Contoh, saya mau sholat lima waktu. Sholat lima waktu yang paling utama yang seperti apa ya? Oh, ternyata Rasul mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Baik, saya mau sholat berjamaah ke masjid. Baik, sholat berjamaah di masjid yang paling utama seperti apa ya? Kata Rasulullah, saf yang pertama lebih baik daripada sholat yang terakhir. Kalau begitu saya mau saf yang pertama. Saf yang pertama yang paling baik yang seperti apa ya? Kata Rasulullah Allah bersalawat kepada saf yang kanan. Oh, saya saf yang kanan. Luar biasa, Pak. Dia sudah yang pertama, saf yang kanan, sholat berjamaah di masjid. Berapa banyak keutamaan yang dia sudah dapatkan. Wanita yang mau sholat di rumah, saya sholat di rumah kan lebih utama ya? Iya. Baik, bagian rumah yang paling utama yang mana ya? Kata Rasulullah, ya, sholatul mar'ah fi mahda'iha sholatnya wanita di tempat yang paling tersembunyi di bagian rumahnya itu lebih utama. Oh, kamar tidur saya. Ya sudah, di situ yang paling utama. Kalau dia punya ilmunya, dia akan lebih dapat pahala yang lebih besar. Makanya disinilah Pak, dalam ber, beramal penting nuntut il, ilmu. Makanya Imam Bukhari mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah berilmulah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Allah alam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita nggak ada tanya jawab kan ya? Ada. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa ada tiga golongan yang tidak dilihat, tidak diajak bicara, dan disucikan pada hari kiamat. Yang pertama bersumpah palsu di waktu asar. Yang kedua dan ketiga apa? Karena sudah menyangka pasti ada yang nanya nih. Siapa ya? Sebetulnya Pak, jumlahnya ada sembilan orang semuanya. Semuanya hadis tersebut Rasul mengatakan la yukallimuhumullah. Allah tidak ajak bicara. Allah tidak melihatnya. Ya, Allah tidak mensucikannya dan bagi mereka adab yang pedih. Dalam riwayat Muslim disebutkan yang pertama tadi orang yang bersumpah palsu. Dalam riwayat Muslim Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Dia lariskan dagangannya tapi dengan sumpah palsu. Demi Allah. Ini buatan Eropa padahal buatan Cina. <laughs> Maka ini tidak akan bisa diajak bicara oleh Allah. Yang kedua kata Rasulullah, al-mannan lima yang mengungkit-ungkit pemberian dia kepada orang lain. Bapak pernah ngasih ke teman, tapi bapak bilang, kemarin ini kan saya kasih ke kamu. Bapak pernah ngasih ke fakir miskin, kemudian bapak kesel sama fakir miskin itu. Kamu itu nggak tahu diri, kemarin saya kamu kasih begini, kasih gini, gini, begini. Diungkit-ungkit itu kebaikannya. Yang ketiga kata Rasulullah al-musbir izarahu yang memakai kain melebihi mata kaki. Lalu memang terjadi istilah para ulama ya. Kalau nggak sombong boleh apa enggak? Kalau kita memakai kain melebihi mata kaki. Sebagian ulama mengatakan kalau sombong itu yang terancam. Kalau nggak sombong nggak terancam. Kalau saya lebih condong kepada pendapat mayoritas jumhur. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sombong artinya yang melorotkan mata kainnya melebihi mata kaki secara sengaja. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat yang sangat tegas yang menunjukkan bahwa para sahabat tidak sombong, tapi tetap Rasulullah menyuruh. Di antaranya hadis yang ditulis dalam Al-Dailami bahwa Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang memakai kain melebihi mata kaki. Lalu Rasulullah kejar sampai Rasulullah ngos-ngosan. Capek. Kata Rasulullah, irfat, irfat. Angkat kain. Kata sahabat ini apa? Ya Rasulullah, inna kirijin ahnab. Hai Rasulullah, apa kakiku ini cacat? Wa inna rukbataya tasok. Saya kalau berjalan itu dengkul saya beradu. Saya malu, ya Rasulullah, kalau saya angkat kelihatan aib saya. Kata Rasulullah, Inna kulla khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah itu bagus. Irfa. Orang ini tidak mengatakan sombong. Orang ini mengatakan, saya takut kelihatan aib saya. Tapi Rasulullah mengatakan apa? irfa Tetap Rasul tidak memberikan ulu. Iya. Makanya Kebanyakan ulama ketika menafsirkan hadis Abu Bakar yang mengatakan, "Hai Rasulullah, kainku itu suka melorot melebihi mata kaki, tapi aku selalu menjaganya supaya tidak melorot." Kata Rasulullah, "Hai Abu Bakar, kamu tidak lakukan itu karena sombong." Maksudnya, Abu Bakar melakukan itu tidak sengaja. Ya, setiap melorot dikatasin. Nah, yang tidak sengaja itu yang disebut tidak sombong. Kalau yang sengaja dilorotin itu yang sombong. Berdasarkan riwayat Abu Daud, Rasul bersabda, "Iya kuat isbal fa innal isbal minan makhilah." Jauhi oleh kamu isbal karena isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Dan itu yang dipilih oleh banyak ulama seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Atul Bari. Ya, dan ini pendapat mayoritas. Ya. Bahkan Umar bin Khattab di saat beliau ditusuk sampai ususnya amburadul kan gitu. Di saat beliau mau meninggal, datang pemuda dengan berpakaian melebihi mata kami. Pergilah pemuda itu dipanggil rumah dalam keadaan kritis Hai pemuda, angkat kainmu. Karena itu lebih bersih untuk kainmu dan lebih diridhoi oleh Rabbimu. Maka Pak, yang kalau kita lakukan itu jelas lebih baik. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya. Dalam satu riwayat atau berani ada tiga orang yang Allah tidak ajak bicara. Siapa dia? Malikun Kadzab. Raja yang suka berdusta. Pemimpin yang suka berdusta. Kenapa pemimpin suka berdusta itu tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat? Karena seorang pemimpin, apa yang harus dia takutkan? Dia seorang pemimpin punya kekuasaan, kenapa harus berdusta? Ketika dia berdusta itu menunjukkan bahwa memang perilakunya yang buruk. Kemudian yang kelima, Syekhun Zanin. Orang yang tua renta tapi senang zina. Udah tua, yang namanya udah tua kan udah nggak ada syahwat Pak. Tapi kok masih juga berzina. Menunjukkan buruk jiwanya. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Usyaimid. Orang yang Fakir miskin mustakbir, tapi sombong. Orang kaya sombong ada yang disombongin gitu kan. Ini orang fakir, nggak ada yang nggak punya apa-apa udah sombong ya Allah. Gimana kayanya? Ya. Siapa lagi? Orang yang berada di sebuah padang pasir, dia punya sumur, punya air. Lalu ada musafir yang sedang kehausan, minta air nggak dikasih. Nggak boleh, tolong kalau enggak bayar dulu sini maka pada waktu itu kata Rasulullah pada hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada orang ini hari ini pun aku tidak akan memberikan karunia yang kepadamu nah, ini pak orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah mungkin kalau ada waktu mendatang kita bahas khusus 9 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah ya yeah kalau kesini lagi gitu kalau enggak ya Lebih utama mana Ustadz berlomba dalam kebaikan atau tolong menolong dalam takwa? Ya tolong menolong dalam takwa itu termasuk berlomba dalam kebaikan, Pak. Ya. Tolong menolong dalam takwa itu. Sekarang saya mau tanya, tolong menolong dalam takwa itu maksudnya gimana? Ya saling mengingatkan kepada kebaikan. Temennya nggak sholat, eh mas sholat yuk. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Eh si fulan itu mau pergi nuntut ilmu kurang duit, yuk kita tolong menolong supaya dia menuntut ilmu. Ya mudah-mudahan nanti pulang ilmunya bermanfaat buat kita. Tolong menolong. Ya. Itu termasuk berlomba dalam kebaikan tidak? Termasuk berlomba dalam kebaikan. Berarti itu masuknya memberikan manfaat kepada orang orang lain dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, selama ini saya beribadah karena takut dengan adab Allah. Apakah amalan saya tersebut tergolong amalan yang diridho oleh Allah? Naam. Ada orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Amma ana fala fala adri ma dan dana takawala dan dana taku imuan. Walakini as'alullah rabbi al-jannah wa a'udhu bihi minan nar. Ayah Rasulullah, aku tidak tahu apa seruan engkau dan seruan yang Mu'ad. Tapi aku selalu minta kepada Allah dan berlindung dari api neraka. Aku minta kepada Allah surga dan berlindung dari api neraka. Kata Rasulullah, haulaha nudandim Sekitar itu kita menyerbu. Allah juga berfirman ketika mensifati orang-orang penduduk surga, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka sangat takut kepada adab Allah yang akan datang dari mereka, yang Allah berada di atas mereka. Allah juga berfirman, yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka senantiasa menyeru kami dengan rohoban berharap pahala, warohaba, Ya, dan takut akan adab Allah. Makanya kita beribadah karena takut adab bagus, tapi ingat kata para ulama, jangan sampai kalau kita beribadah hanya terfokus sama takut, Pak. Harus diimbangi dengan apa? Berharap. Orang yang beribadah kepada Allah dengan takut saja, pesimis nanti. Pesimis dari rahmat Allah. Dan orang yang beribadah kepada Allahnya dengan berharap saja terlalu besar pengharapannya. Ini akibatnya akan meremehkan maksiat. Ah, gampang Allah kan maaf Pengampun. Akibatnya apa? Dia remehkan maksiat. Makanya harus diseimbangkan antara takut dan berharap. Makanya dalam Al-Qur'an kan sering Allah mengatakan begitu. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang para rasul apa? Basyiran wa nabira. Memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Kabar gembira fungsinya untuk apa? Supaya muncul harapan. Ancaman supaya apa? Supaya muncul rasa takut. Dua ini harus diseimbangkan, Pak. Ayat yang saya sebutkan tadi, yad'unana raghaban wa rahaba. Dia berdoa kepada kami dengan raghaba, berharap, wa dan takut. Nanti takut dan berharap ini harus diseimbangkan supaya ibadah kita sempurna dan ditambah dengan satu yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat pertama buat saya yang bicara ya dan juga kepada antum-antum semuanya dan mudah-mudahan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah dan kita pun mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.